Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله خير الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع بهداه اما بعد اخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semuanya untuk kita pada kesempatan kali ini menjalankan amal ibadah mulia di sisi Allah Azza wa Jalla yaitu ibadah talabul ilmi. fiddin rahimani wa rahimakumullah kita melanjutkan kajian kita, kajian kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj Salafi wa hajatul ummati almasati ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha karya Fadilatul Syekh Ad-Duktur Abdullah Ibn Salfiq Al-Zafiri Hafizahullahu Ta'ala setelah sebelumnya Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahullah taala menyampaikan kepada kita semuanya bahwasannya prinsip manhajus salafi adalah prinsip yang dibangun atau ajaran yang dibangun di atas kitabullah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga di atas bimbingan dan kesepakatan para sahabah ridwanullahi taala alaihim serta para ulama yang mengikuti jejak dan bimbingan beliau di dalam menjalani kehidupan beragama ini. Kemudian Syekh Abdullah hafizahullah taala melanjutkan masih pembahasan yang pertama pasal pertama tentang Nash'atu naam Al-Manhaj As-Salafi. Awal mula kemunculan Manhaj As-Salafi. Nah, dari mana berasal? Nah, sebagaimana disebutkan bahwasanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kapan awal mula? Awal mulanya ialah ketika anak Adam masih berada di tulang sulbi dari ayah-ayah mereka. Kemudian beliau menjelaskan atau melanjutkan penjelasan beliau فهذا هو المنهج الحق الذي ارتضاه الله لعباده Dan inilah manhaj yang hak, manhaj yang benar yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diikuti bagi seluruh hamba-hambanya. Nah, yaitu berpedoman dengan kitabullah, berpedoman dengan athar, dan sunan dan riwayat-riwayat yang sahih yang diperoleh dari para ulama yang thiqat yang terus-menerus bersilsilah bersambung sampai kepada Nabi Muhammad salawatu rabbi wasalamuhu alaihi dan juga berdasarkan dengan bimbingan Nabi Muhammad uh, bimbingan para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in para tabi'in dan para atba'ut tabi'in dan para a'immah yang datang di generasi berikut berikutnya. Inilah manhaj yang hak, manhaj yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla untuk dipegangi, untuk diikuti serta dipeluk oleh seluruh hamba-hambanya. huwa manhaju ahli sunnati wal jamaah, yaitu manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Manhajut ta'ifatil mansurah wal firqati an-najiyah, yaitu manhajnya at-ta'ifah al-mansurah manhajnya al-firqah an-najiyah al-manhajus salafi. Manhaj as-salafi kata Syekh Hafizahullah taala. Nah. Dan manhaj salafi tersebut wa huwa dinul islamil hanif. Ya. Manhaj salafi tersebut manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj at-taifah al-mansurah, manhaj al-firqah An-Najiyah adalah agama Islam itu sendiri yang hanif, yang betul-betul lurus. Dibangun di atas tauhid, dibangun di atas sunnah. Betul-betul lurus menuju atau mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan kemudian nam memurnikan ajaran sunnah untuk diikuti. Wal fitratul lati fattarallahu 'alaihal ibad. Dan agama ini, agama sunnah atau agama manhaj as-salafi ini merupakan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum yang fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang Allah Jalla wa ala masukkan ke dalam seluruh hamba-hambanya fitrah yang memang sudah sudah Allah jadikan sebagai nah, jibillah atau fitrah umat manusia. Fitrah umat manusia aslinya adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa hadza huwa imtidaduhu. Dan inilah merupakan kepanjangannya. Wa nasyatuhu mundu Adam alaihi salam dan awal mula kemunculannya manhajus salafi adalah semenjak adanya Nabiullah Adam alaihi salam. Semenjak dari Nabi Adam salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna minal masailil lati yahtammu bihal manhajus salafiyyu masaila arba' dan di antara permasalahan-permasalahan penting yang betul-betul diseriusi ya yang betul-betul ditekankan oleh al-manhaj as-salafi itu ada empat perkara atau empat permasalahan wallati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah di mana empat perkara ini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyelisihi masyarakat jahiliyah menyelisihi masyarakat jahiliyah pada empat empat hal ini wa fiha dini wad dunya dan pada empat perkara tersebut terdapat penjagaan terhadap agama ini, keutuhan agama ini, dan penjagaan terhadap kehidupan dunia, umat manusia. Apa saja empat perkara tersebut? Syekh Abdullah eh, Hafizahullah Ta'ala melanjutkan wahia. Al-ula, yang pertama ialah ikhlasuddini lillahi wahdahu la syarika Al-ula ikhlasuddini lillahi wahdah la syarika lahu. Yang pertama ialah mentauhidkan Allah, mengikhlaskan seluruh amalan ad-din, seluruh amalan agama ini hanya untuk Allah semata, tanpa ada sekutu apapun. Tidak disekutukan dengan apapun. Tidak diberikan kepada siapapun. Wahada aslul usul dan ini merupakan prinsip dasar yang paling mendasar, yang paling fundamental. Prinsip dasar ya asal al-usul, yakni prinsipnya semua prinsip. Landasannya dari semua landasan. Ya, pondasi dari semua pondasi yang dipakai. Wa qaidatud din dan ini merupakan kaidah agama, kaidah ikhlas. Ya ikhlas memurnikan amal ibadah seluruhnya dan seutuhnya hanya kepada Rabbul Alamin. Wa hadha huwal mu'tarik bainal anbiya'i wa bainal umam dan inilah letak perselisihan ya, letak konfrontasi antara para nabi dengan umat-umat mereka yang menentang. Ini dia. Apa? Ikhlasulillah, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini, mereka mengetahui setahu sebenar-benarnya pengetahuan bahwasannya Allah adalah satu-satunya pencipta. Allah adalah satu-satunya pengatur alam semesta, pemberi rezeki. Namun barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Baru kemudian terjadilah bersih tegang itu antara para nabi dengan juga umat-umat mereka yang menentang adalah apa? Ketika semuanya diperintahkan untuk menyerahkan seluruh amal ibadah kepada satu ilah. Satu zat, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, fal anbiya'u yuriduna an yusahhihu hadhal asla alladhi khalaqallahu al-khalqa min ajlihi. Maka para nabi ya, tidaklah satu nabi dan nabi-nabi yang berikutnya kecuali mereka semuanya datang membawa misi ini yaitu misi untuk ya yusahihu hadal aslah untuk membenahi dan membenarkan meluruskan umat manusia pada prinsip ini menjaga akidah mereka pada prinsip ini mentauhidkan Allah menyerahkan seluruh amal ibadah mereka kepada Allah tidak terpatok dengan dengan eh, akal-akal mereka tidak terpatok dengan uh, warisan leluhur mereka dan tidak terpatok dengan apapun tetapi terpatok dengan dalil. Semuanya murni karena Allah Jalla wa ala. Semuanya diikhlaskan karena Allah Tabaraka wa taala. Nah, ini para nabi membawa misi ini, misi untuk membenahi akidah umat yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Jalla wa dalam segenap dan seluruh amal ibadah. Yang mana khalaqallahul khalqa min ajlih yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia ya tidak lain ya dengan tujuan ini. Prinsip ini menjadi apa? Menjadi satu-satunya tujuan mengapa Allah Jalla wa ala menciptakan mereka semuanya, menciptakan jin dan manusia. Wa rabbata dan Allah Jalla wa ala mengkaitkan kebahagiaan umat manusia dan jin ini dengannya dengan apa? dengan tauhidullah. Semakin besar tauhid hamba kepada Allah Jalla wa semakin bahagia kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Semakin ia melemah tauhidnya kepada Allah Jalla wa maka semakin jauh ia dari kebahagiaan. Wa hadzal ladzi amara Allah azza wa jalla bihi ibadahu. Dan inilah yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada segenap hamba-hambanya. Haitsu qala di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Az-Zumar ayat ke-2 dan ke-3. Allah tabaraka wa taala menyatakan Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami wahai Muhammad ya sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan ilaikal kitab menurunkan kitab suci kepadamu bil hak dengan kebenaran ya. dengan kebenaran fa'budillah maka ibadahilah Allah jalla wa ala mukhlishan lahuddin mukhlishan lahuddin dengan mengesakan dan memurnikan semua amal eh, amal agama amal ibadah hanya kepada kepada Allah. Ala dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah lah ad-din al-khalis. Lillah ini jar wal majrur. Kebiasaannya dalam ilmu bahasa Arab itu susunan jar wal majrur itu ditaruh di belakang. Ya. Ad-dinul khalis lillah ini sebenarnya seperti ini. Tetapi sengaja dibalik oleh Allah Jalla wa Ala. Jarwal majrur itu dibalik ditaruh di depan ya sementara kalimat ad-dinul khalis ditaruh di belakang apa sih maknanya faedah yang bisa dipetik yang sering sekali diulang-ulang nah, dalam sekian durus dalam sekian pelajaran yaitu bermakna apa al-hasr bermakna pembatasan bahwasanya agama yang murni ini agama yang ikhlas ini tadi ya murni hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah saja. Ala dinul khalis. Ketahuilah bahwasannya agama amalan agama ini yang betul-betul murni hanya hanya milik siapa? Hanya milik Allah, tidak yang lainnya. Dibatasi. Menunjukkan apa? Menunjukkan tauhid. Menunjukkan tauhid. Semua amalan, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, semuanya milik Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Sementara orang-orang yang telah mengangkat wali-wali dan berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala diangkat sebagai aulia sebagai orang-orang yang dicintai ya, sebagai orang-orang nama, sebagai wali-wali yang dicintai sebagai wali-wali yang nam dimintai pertolongan diberi sesembahan-sesembahan ibadah apa alasan mereka mengangkat e, mengangkat orang-orang ini sebagai wali mengangkat berhala-berhala tersebut sebagai penolong Alasan mereka ialah mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami mengibadahi mereka wahai Muhammad. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali dengan satu tujuan, yaitu apa? Supaya wali-wali tersebut mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Karena mereka memiliki pemahaman yang rusak. Karena mereka memiliki pemahaman yang rusak mereka menyamakan Allah Jalla wa'ala dengan manusia. Yang ada dalam pikiran mereka bahwasannya Allah itu seperti apa? Seperti raja. Nah, kalau mau ketemu sama raja, ya butuh sama ajudan. Dikenalkan kepada ajudan. Perantara. Kalau mau ketemu, kalau mau minta keperluan-keperluan kepada nah, pemimpin, ya minta kepada ajudannya, kepada asistennya. Ingin mendekat kepada pimpinan? Ya tempuh dengan cara apa? Tempuh dengan melobi sekretarisnya atau asistennya. Nah, itu kalau manusia. Tetapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jami'an Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Tidak butuh kepada makhluk apapun dan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau presiden, lah kalau raja memang nggak kenal sama kita. Kita kenal sama Pak Presiden, tapi Pak Presiden nggak kenal sama kita. Karena dia manusia. Manusia biasa dan juga Khwanifiddin rahimani wa rahimakumullah semuanya pengetahuan dia serba terbatas. Tetapi ilmunya Allah Jalla wa'ala itu tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala mengerti tentang diri hamba-hambanya mengetahui paling mengetahui diri dari hamba-hambanya melebihi siapapun sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan rezeki di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba tidak butuh kepada ajudan ataupun perantara wasitah nah, Allah batalkan Allah bantah di sekian banyak ayat cara-cara pandang mereka seperti ini. Mana buduhum illa ilallahi zulfa. Tidaklah kami mengibadahi mereka kecuali dengan tujuan agar mereka wali-wali tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah Jalla wa sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima fihi yakhtalifun dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala pasti akan menetapkan hukum anta, di antara mereka semuanya pada permasalahan yang sedang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa ala tidak akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dia adalah kadhib. Pedusta, lagi kafar, lagi nam, kafir. Syahid di sini apa? Syahid di sini adalah ala lillahi dinul khalis dan pada ayat sebelumnya fa'budillaha mukhlishallahuddin. Mentauhidkan Allah Jalla wa ala. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat, ayat yang kelima, ayat yang mengajarkan tentang ajaran tauhid. Nah, salah satu dari sekian banyak ayat yang mengajarkan ajaran tauhid yang Allah ulang-ulang. Nah, di dalam surat-surat-surat yang lainnya di dalam Al-Quran. Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ Dan mereka, kata Allah Jalla wa'ala, mereka ahlul kitab tersebut, Yahudi dan Nasrani, yang telah menerima Taurat dan Injil, Wama umiru, tidaklah mereka diperintahkan dalam kitab-kitab suci mereka illa liya'budullah. Kecuali hanya untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala mukhlisina lahuddin. Mengikhlaskan ad-din, semua amalan agama ini, agama Allah Jalla wa'ala, hanya kepada Allah. Mukhlisina lahu ad-din. Mengikhlaskan seluruh amal agama ini dengan kepada kepada kepada Allah semata hunafa. Ya. Diperintahkan kepada ad-din yang hunafa. Ya. Supaya mereka menjadi hamba yang hunafa. Hanif. Lurus. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Serta menegakkan salat dan menunaikan zakat. Itu perintah Allah Jalla wa'ala kepada mereka. Wadzalika dinul qayyimah dan agama yang seperti ini kata Allah Jalla wa ala, agama yang demikian itu adalah dinul qayyimah adalah agama yang lurus. Barakallahu fikum. Wa hadhil mas'alatu hiya dinu kulluh. Masalah pertama ini ini ini merupakan uh, agama seluruhnya. Nah, inti agama seluruhnya adalah apa? Adalah ikhlasulillah ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama ini, mengikhlaskan atau mentauhidkan Allah Jalla wa ala dalam seluruh amal ibadah. Wali ajliha tafarraqan tafarraqan nasu baina muslimin wa kafir. Dan dikarenakan mentauhid tauhidullah ini tadi dikarenakan ajaran tauhid ini tadi umat manusia ini betul-betul terpecah menjadi dua, menjadi muslim dan menjadi kafir. Ada yang muslim, ada yang kafir. Apa pembedanya? Tauhid. Wa indaha waqa'atil adawah. Dan ketika inilah ketika mentauhid ketika ajaran tauhid inilah berlangsung dan terjadi permusuhan. Wali ajriha syuri'al jihad. Dan dikarenakan ajaran tauhid inilah akhirnya disyariatkan ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ajaran tauhid ini orang terpecah jadi dua, ada muslim, ada yang kafir. Yang kafir diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam. Yang kafir diperintahkan masuk ke dalam Islam dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Awal, mula. Lalu kemudian tidak bisa, kemudian naik derajatnya, naik derajatnya sampai kepada derajat jihad fi sabilillah. Untuk memaksa mereka masuk ke dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Permasalahan yang kedua, al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan kedua yang sangat diseriusi dan sangat diperhatikan oleh manhajus salafi mendapatkan porsi perhatian besar dalam agama dalam ajaran manhajus salafi yaitu permasalahan yang diselisihi eh, permasalahan yang Rasulullah alaihi salatu wasalam menyelisihi masyarakat jahiliyah permasalahan ini adalah permasalahan yang apabila dijaga terjaga pula agama dan dunia kehidupan umat eh, kehidupan dunia umat manusia apakah itu perkara kedua Al-athaniyatu al-amru bil ijtima'i fid din. Al-amru bil ijtima'i fid din wan nahyu 'anit tafarruq. Wan nahyu 'an at-tafarruq. Perintah untuk bil ijtima', perintah untuk bersatu di dalam ajaran agama ini bersatu di atas agama, bersatu di atas ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, bersatu di atas ajaran Islam, di atas ajaran sunnah. Serta enam larangan dari berpecah belah. Larangan dari berpecah belah. Naam. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini sudah sekian banyak dalil yang memberi, yang menjelaskan tentang apa? Tentang prinsip ini tadi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala serta jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Allah larang. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk enam eh, al-i'tisam bihablillah. Berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Nam. Kemudian Allah Jalla wa Ala juga menyatakan dalam firman-Nya yang lainnya di surat Ali Imran ayat ke-105. Allah Jalla wa Ala menyatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Nah, Janganlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman kalladzina tafarraqu seperti kondisi orang-orang yang berpecah belah wahtalafu serta berselisih mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat setelah bukti dan bimbingan serta penjelasan dari Allah dari rasulnya dari para sahabah dari para ulama us Janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian berselisih setelah datangnya arahan dan bimbingan. Wa ulaika lahum adzabun azim. Dan bagi mereka dan bagi mereka ini adalah azab yang sangat besar. Yang masih tetap mempertahankan perpecahan, yang masih tetap mempertahankan perselisihan. Nah, tidak dibangun di atas prinsip din. Wa ulaika lahum adzabun azim diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka telah dipersiapkan apa? azabun azim, azab yang sangat besar. Qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' Sesungguhnya orang-orang yang farraku dinahum, orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an dalam keadaan mereka syi'an, bergolong-golongan, lasta minhum fi syai'. Kamu sedikit pun wahai Muhammad tidak termasuk bagian dari mereka. Kamu bukan bagian dari mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun Sesungguhnya urusan mereka itu ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di hari kiamat nanti Allah Jalla wa ala akan memberitahukan dan mengabarkan kepada mereka segala perbuatan yang mereka lakukan, perpecahan yang mereka lakukan, perpecahan yang mereka pertahankan. Waqala ta'ala dan Allah Jalla wa ala juga berfirman, syara'alakum minad din ma wassa nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an akimuddina wa la tatafarraku fih. Syara'a lakum. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kalian agama. Agama yang seperti apa? Agama yang dulu telah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada Nabi Allah Nuh. Walladzi auhayna ilaika dan juga agama yang telah kami wahyukan kepada wahai Muhammad. Wa ma wasai Nabi Ibrahim dan agama yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Allah Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Apa isi wasiatnya dalam kitab-kitab suci mereka? Dalam ajaran para nabi tersebut, an aqimuddina wa la tatafarraqu An aqimuddina wala tatafarraku fi agar mereka menegakkan dan mengamalkan agama barakallahu fikum mengamalkan agama dan tidak berpecah belah. Nah, ini wasiatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Dan demikian pula Allah telah mewahyukan hal ini kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang kita semuanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumul diperintahkan untuk mengikutinya. Tapi ternyata ini pun juga syariat para nabi sebelumnya Artinya agama-agama para nabi sebelumnya pun juga membawa misi yang sama, misi bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kami juga membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala di uh, di surat yang sama, surat Asy-Syura, tetapi ayat yang berikutnya itu ayat ke-14. Allah Allah Jalla wa ala menyatakan wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka ahlul kitab. Nah, ahlul kitab. Mereka tidaklah mereka berpecah belah illa min ba'di ma ja'ahumul ilm kecuali setelah dat setelah datanya ilmu. Setelah datangnya apa? Ilmu. Keputusan yang telah apa? Yang telah menghakimi perselisihan mereka. Tetapi mereka tetap melancarkan dan mempertahankan perpecahan mereka. Apa urus apa urusannya? Apa sebabnya? Bagian bainahum karena memang bagi. Ya. Kedengkian, permusuhan, kebencian bainahum bukan di atas di antara itu di antara mereka, kebencian di antara mereka yang tidak dibangun di atas prinsip ad-din. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Kata Allah Jalla wa'ala, duhai kiranya buka kalau bukan karena kalimatun sabaqat. Yaitu kalimat yang telah Allah Jalla wa'ala, enam, yang sudah berlalu, artinya kalimat yang telah Allah Azza wa Jalla, enam, tetapkan dalam lauhul mahfud bahwasanya mereka semuanya ajalnya telah diatur sampai batas waktu yang telah Allah tetapkan. Kalau bukan karena itu tadi, ketetapan takdir itu tadi, laku dia bainahum. Niscaya mereka telah akan diselesaikan urusannya oleh Allah. Nah, niscaya mereka juga pasti akan apa? Akan dihukum oleh Allah Jalla akan diikob, disegerakan ikob untuk mereka. Akibat apa? Perpecahan yang terletak mereka pertahankan wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim la fi syakkim minhu murib dan dan sesungguhnya orang-orang yang urithul kitab orang-orang yang diberi warisan kitab suci yang datang setelah generasi mereka la fi syakkin minhu murib benar-benar di atas keragu-raguan dan di atas kebimbangan di atas kebingungan Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, beliau menyatakan lamma amara ta'ala bijtima'il muslimina ala dinihim wa nahahum 'anit tafarruq akhbarahum annakum la taghtarru bima anzalallahu alaikum minal kitab ketika Allah Jalla wa'ala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di atas agama mereka, di atas agama Islam. Dan ketika Allah Jalla wa'ala di waktu yang sama juga melarang mereka untuk berpecah belah. Namun Allah Jalla wa'ala juga memberikan berita, memberikan kabar annakum la taghtarru bima anzalallahu alaikum minal kitab. Kalian jangan tertipu dan merasa aman. Ya, tertipu dan merasa aman. Bahwasannya kalian ini setelah datangnya kitab suci, jangan kalian merasa aman terus kemudian nanti tidak akan tertimpa penyakit penyimpangan. Fa inna ahlal kitabi lam yatafarraqu hatta anzalallahu alaihimul kitab al-mujibul ijtima' Karena sesungguhnya Coba kalian ambil pelajaran. Karena sesungguhnya ahlul kitab tidaklah mereka berpecah belah. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun telah menurunkan kitab suci kepada mereka, kitab suci yang juga mengajarkan yang konsekuensinya kalau mereka mengikuti kitab suci tersebut al-mujibul ijtima' mereka pasti akan bersatu dan tidak akan berpecah belah. Nah, ini tafsir dari ayat ini, tapi belum selesai. Fafa'alu didda ya, ma ya'muru bihi kitabuhum. Namun justru mereka melakukan tindakan yang sebaliknya. Berkebalikan. Yang tidak sesuai dengan bimbingan kitab suci yang telah Allah turunkan kepada mereka. Wa kulluhu bagian wa udwanan minhum. Itu semuanya mereka lakukan karena bagian karena kezoliman, karena permusuhan, karena kebencian di antara mereka satu sama lain fa innaum tabaghadu karena sesungguhnya mereka itu saling benci wa tahasadu saling hasad wa hasalat bainahu bainahumul musyahanah wal adawah sehingga terjadilah di antara mereka al musyahanah musyahanah saling benci saling memusuhi fawaqa al ikhtilaf sehingga terjadilah ikhtilaf Fahdharu ayuhal muslimun antakunu mithlahum. Maka waspadalah kalian semuanya wahai kaum muslimin agar kalian tidak jadi seperti mereka. Waspada kalian untuk terjadi uh, untuk terjatuh pada kesalahan yang mereka lakukan. Nah, jangan artinya terus kemudian apa dengan kitab suci datang kalian merasa bangga sudah nggak akan tertimpa apa tertimpa penyakit perpecahan enggak belum tentu ahlul kitab justru apa tertimpa penyakit perpecahan kapan? Ketika kitab suci itu turun kepada mereka. Nah, yang mana ajaran kitab suci mereka itu barakallahu fikum juga mengajarkan apa? Mengajarkan persatuan. Kalau mereka benar-benar mewujudkan ya, benar-benar mewujudkan ajaran eh, ajaran kitab suci tersebut, ajaran uh, kitab suci Injil, Taurat Injil, barakallahu mereka nggak akan berpecah belah. Andaikan apa? Andaikan mereka tetap berada di atas bimbingan kitab suci yang mereka pegang. Naam. Demikian pula ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Dalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan Sesungguhnya Allah kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meridhai tiga perkara untuk kalian serta Allah membenci tiga perkara pula untuk kalian Fayarda lakum yang diridhai ialah yang diridhai kepada kalian ialah anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama yang diridhai oleh Allah Jalla wa ala untuk kalian adalah mentauhidkan Allah. Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perkara pertama yang diridhai. Kemudian yang kedua adalah wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu yaitu perkara kedua yang diridhai oleh Allah Jalla wa'ala kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah tabaraka wa ta'ala kalian semuanya wala tafarraku dan jangan berpecah belah dan jangan berpecah belah wa yakrahu dan Allah Jalla wa'ala membenci kalian tiga perkara yang lainnya yaitu yang pertama ialah kil wakal Nah. Suka menyebarkan berita-berita apa? Berita-berita kila wakala. Berita-berita yang belum jelas. Ya, berita-berita gosip yang belum bisa diketahui hakikat permasalahan sebenarnya sudah disebar sana sebar sini. Wa kathratus su'al yang kedua ialah banyak bertanya. Yang ketiga adalah idha'atul mal. Yang kedua ialah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Zada Ahmad kemudian alim, uh, eh, ada tambahan dari Al Imam Ahmad rahimahullahu taala yaitu wa antuna sihu mawallahu Allahu amrakum. Dan kalian juga menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang telah Allah berikan kekuasaan atas diri kalian. Maksudnya apa? Maksudnya ialah uh, nah, menasehati pemerintah. Nah, kata Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam uh, eh, Al-Minhaj syarah sahih al-Imam Muslim Ibni Hajjaj Wa amma qauluhu kata beliau wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tafarraku adapun sabda Rasul alaihi salatu wasallam yang menyatakan la tafarraku jangan berpecah belah fa wa amrun biluzumi jama'atil muslimin yaitu perintah untuk terus-menerus berpegang teguh perintah untuk terus-menerus ya iltizam terus-menerus menyertai jamaatul muslimin berserta, eh, enam beserta enam berjalan dengan jamaatul muslimin yaitu pemerintah bersatu di atas naungan mereka wa ta'allafa ba'dhum bi ba'din Nah, wa ta'allafa ba'dhum bi ba'din dan saling eh, enam bersatu satu sama lain melembutkan hati satu sama lain di antara mereka. Wa hadhihi ihda qawaidil Islam. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan ini merupakan salah satu kaidah-kaidah penting dalam Islam. Hadis ini juga diberi catatan dan diberi penjelasan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullahu taala dalam kitab At-Tamhid. Beliau menyatakan wa al hadd على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع واتلاف Pada hadis ini terdapat hab, terdapat motivasi dan dorongan untuk berpegang teguh, untuk betul-betul berpegang teguh dengan tali agama Allah Jalla wa ala fi hal ijtima' dalam keadaan berijtima' bersatu bersatu satu sama lain wa fi hadzal maudhi' fihi qaulan. Namun kata hablullah pada hadis ini itu memiliki dua makna atau memilih enam dua pendapat di kalangan para ulama. Dua tafsiran dari kalangan para ulama. Ahaduhuma kitabullah. Tafsiran pertama hablullah yang dimaksud ialah kitabullah yaitu Al-Qur'an. Wal akhar al-jamaah. Dan yang kedua, makna yang kedua, hablullah adalah al-jamaah. Wala jama'ata illa bi imam. Dan tidak ada jamaah kecuali dengan apa? Dengan imam, dengan naungan sang pemimpin dan pemerintah. Wa huwa indi makna mutadakhilun mutaqaribun dan bagi saya pribadi kata Al Imam Ibnu Abdul Bar dua tafsiran ini mutadakhilun. Saling masuk. Artinya apa? Maknanya itu tidak bertolak belakang. Saling menguatkan. Maknanya pun berdekatan. Jadi dua makna tersebut sama-sama benar. Lianna kitaballahi ya murubil ulfah. Karena kitabullah yakni Al-Qur'an memerintahkan untuk ulfah. Berkasih sayang, bersatu. Bersatu wayanha anit tafarruq serta Al-Qur'an juga melarang dari perpecahan. Melarang melarang siapapun yang mengimaninya untuk berpecah belah. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa Janganlah kalian wahai kaum mukminin menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu wa menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Wa qala dan begitu pula dalam firman-Nya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Jalla wa'ala dan jangan berpecah belah. Barakallahu fikum. Demikian dinukil dari kitab At-Tamhid. Dan penjelasan Al-Imam Ibnu Abdul Bar ini juga dinukil e, dimuat oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fathu Ar-Rabbani Firrat ala Abil Hasan As-Sulaimani. Kitab bantahan beliau terhadap Abul Hasan Al-Ma'ribi. Naam. Maka oleh karenanya ya ikhwah, barakallahu fikum. Persatuan ini merupakan keenam kaidah agama, prinsip dari ad-din al-qawim. Maka oleh karenanya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama memberikan arahan dan para ulama memberikan bimbingan. Nah, bahwasanya persatuan ini adalah ciri-cirinya ahlul iman. Makanya ahlus sunnah salafin dihimbau dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan persatuan selama yang perselisihan itu tidak dibangun di atas apa? Tidak dibangun di atas perkara prinsip. Nah, dan jangan mudah berpecah belah. Karena perpecahan dan berpecah belah itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah merupakan ciri-cirinya ahlul bidah dan ahlul batil. Yang mana oleh ahlul bidah dan ahlul batil itu diwarisi dari kaum Yahudi dan Nasrani. Seperti apa? Seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dan berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an berpecah belah tidak di atas bimbingan prinsip ilmu berpecah belah setelah datang bimbingan untuk bersatu. Itu tadi yang disebut oleh Syekh Sa'di tadi. Nah, maka oleh karena itu ya ikhwan, barakallahu fikum. Syekh Rabi'i bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Nah, di dalam bantahannya terhadap Muhammad ibnu Hadi Al-Madkhali ketika Muhammad bin Hadi Naam. Menghimbau, menyampaikan himbauan setelah pecah fitnah. Besar-besar fitnah musafiqah. Ya. Setelah ia nah, mengajak salafin untuk berpecah belah. Kemudian di muhadhar ia menyampaikan seruan-seruan untuk bersatu. Maka Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam ta'liqatnya ala tu'unat Muhammad ibn Hadi fi unasin abriya mimma yasifuhum bih. Beliau menyampaikan bantahannya. Dan insya Allah mungkin bantahan beliau ini akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Karena di tempat kami sudah masuk waktu Isya. Fa insya Allah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idhnillahi ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada salah dan keliru mohon diluruskan dan disampaikan kepada kami wa naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh